Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Mi'rul Bid'ati karya Muhammad ibn Husain Al-Jizani hafizallahu taala. Terakhir kita membahas mawatinul istihad fi babil bid'ati orang istihad dalam bab bid'ah ada empat yaitu bab satu darai menutup jalan ke yang mengantarkan pada bid'ah kemudian yang kedua adalah istihad dalam kualitas hadis dhaif ataukah tidak kemudian yang ketiga adalah Ikhtilab tanawu' kemudian yang keempat adalah al-mustabihat hal-hal yang status kebid'ahannya itu tidak jelas. Kemudian wal jami dan e, hal yang mengumpulkan, yang menyatukan di antara empat ruang ini dan yang lainnya minal mawatin yang merupakan ruang-ruang alat yasuhu fiha al istihad yang boleh ada istihad di dalamnya dalam bid'ah adalah ini kesimpulannya Empat hal di atas bisa diringkas dalam kalimat sebagai berikut. Yaitu setiap permasalahan yasuhu fiha boleh di dalamnya ada kegiatan istihad di bab bid'ah lima kana laha hadum dalili dikarenakan perkara bid'ah tersebut punya bagian dari pendalilan yang bisa diterima Faya ma'dudatun maka dia terhitung secara yakin adalah bagian dari bid'ah idofiyah. Wahia itulah bid'ah yang memiliki bagian dari pendalilan yang benar. Wala takunu dan tidak akanlah ada hal tersebut bihalim dan ahwal sama sekali min qabil sejenis bid'ah hakikiyah. Karena bid'ah hakikiyah laisalah min dalil tidak memiliki dalil tidaklah memiliki hadzun mu'tabaron bagian yang bisa diterima dan diakui minat dalil dari dalil dan pendalilan. Akan tapi ruang bid'ah idhafiyah lebih luas daripada masalah istihadiyah di bab bid'ah. Ala nahwi dalam sebagaimana ala disabaqa bayanuhu telah lewat penjelasannya di kaidah yang keempat. Kemudian mayul haqqu bihadil kaidah hal-hal yang dimasukkan dalam kaidah ini, hal-hal yang disamakan dalam hal ini. Hunaka ta'ifatun minal masail, ada sejumlah masalah khilafiyah yang kita masukkan ke dalam bab masail istihadiyah. Fi nafsi tabdi' tidak boleh ada vonis bid'ah bagi orang yang melakukan orang yang berbeda. Ini ada tiga hal. Yang pertama al-istibah fil bid'ati, hal-hal yang kebid'ahannya itu tidak jelas. Ini karena e, argumentasi yang ada dalam masalah ini talai ulur. Ya, mungkin bisa diantara contohnya adalah membuat garis soft. Ini, apakah itu bid'ah ataukah tidak? Ya, maka talik ulur dalam masalah ini ini satu hal yang eh, satu hal yang kuat ini, maka dia layak untuk seandainya itu tergolong bid'ah maka itu adalah al-istibah fil bid'ati Ida sadara hadzal qaul jika satu perkataan itu atau perbuatan muncul dari salah satu sahabat maka mungkin kita katakan ini mengada-ada ini bid'ah Kemudian jika sorah hadal kaul, jadilah satu pendapat itu madhab resmi dari empat madhab dari empat madhab ahlu sunnah. Bagaimana kemarin sudah disinggung, mungkin bisa jadi contoh juga tentang anjuran kunut subuh. Ini tidak mungkin kita e, tidak selayaknya ini dimasukkan di bab bid'ah namun seandainya dianggap itu e, dekat dengan masalah bid'ah maka berdasarkan kaidah ini maka ini yulhaq dimasukkan dalam empat mawatin ini dimasukkan dalam pada kaidah e, tidak ada fonis bid'ah dalam padanya atau di dalamnya. Kemudian tiga poin ini akan akan saya tibayanu akan datang penjelasan yang lebih lanjut di kaidah al istibah fil bid'ati waridun. Adanya kesamaran, kerancuan dalam bid'ah itu satu hal yang warid, satu hal yang datang, satu hal yang mungkin. Kemudian pengecualian dari kaidah ini, yustasna dikecualikan dari kaidah ini ada masalah istihadiyah namun ada fonis bid'ah padanya maka dikecualikan dari e, dari kaidah ini tilkal masail istihadiyah sejumlah masalah istihadiyah yang lam yultazam yang tidak diikat fi habis syar'i tidak diikat dengan syariat fahatan nau' minal masail maka masalah jenis ini bisa masuk padanya vonis bid'ah Wabihada istisna dengan pengecualian ini kita tambahkan pada kaidah di atas kait kriteria yang penting sehingga redaksinya tidak ada fonis bid'ah dalam masalah istihadiyah dari sisi dia murni istihadiyah. Ini, jika ada kemudian unsur yang lain maka lain perkara. Penjelasannya wadalika anal ibtidah bahasanya Eh, bahasanya membuat bid'ah layat tatarok tidak akan terjadi pada masalah istihadiyah dari sisi dia murni istihadiyah. Namun qad boleh jadi akan masuk padanya menjadi dari sisi yang lain yaitu adalah faktor kharijiyah eksternal. Wadhalika kadang tersebut karena masalah istihadiyah pada zatnya itu sendiri bukalah tempat untuk berpecah belah. Dan inilah hukum asalnya. Akan tapi kotakunu terkadang dia menjadi tempat berpecah belah. Manakala tidak diikat dengan syariat. Famindalika maka diantaranya adalah manakala al-mukhalafah pelanggaran dalam masalah istiadiyah itu tufdi ila mengantarkan pada terjadinya pertengkaran dan keributan di antara kaum muslimin atau Eh, pelanggaran atau perselisihan dalam masalah ini menjadi simbol sebagian ciri khas sebagian ahli bid'ah. Ibn Taimiyah dalam perkataannya tentang bid'ahnya Rafidah mengatakan Faminan nasi man yu'addu min bid'ahihim maka di antara manusia ada yang yu'addu dinilai bahasanya di antara bid'ah mereka adalah menjahatkan basmalah maka menjaharkan basmalah itu bisa bid'ah untuk sebagian orang. Ya, demikian juga tidak mau mengusap khuf. Boleh jadi tidak mau ini mutlakan secara mutlak baik ketika safar ataupun ketika hadar, ketika mukim atau tidak mau mengusap khuf imma fil hadar saat kondisi hadar, hadar sama dengan mukim. Saat kondisi mukim saja. Kalau safar dia mau mengusap khuf. Demikian juga di antara manusia ada yang termasuk bid'ahnya adalah kunut subuh atau mut'atul haji. Itu haji tamattu, satu perjalanan itu kemudian melaksanakan dua manasik yaitu haji dan umrah. Demikian juga menak menolak untuk terikat dengan talak bid'ah. Eh, untuk menolak untuk terikat dengan talak bid'ai. Talak bid'ai adalah taat yang tidak sesuai dengan ketentuan. Semisal e, talak saat isi dalam kondisi haid. Yang ini menurut jumhur ulama itu haram namun yaqa. Jumhur ulama itu haram di talak tersebut haram namun sah terjadi. Iya. Sebagian ulama mengatakan haram dan tidak sah. Dan nah, yang mengatakan haram dan tidak sah itu berarti menolak luzum terikat dengan iya, menerima konsekuensi derivat dari talak bid'i yaitu sahnya talak. Maka untuk sebagian orang ketika dia berpendapat talak bid'i itu tidak jatuh, itu bid'ah untuk dia. Dan perlu diketahui pendapat Ibnu Taimiyah talak bid'i itu tidak sah. Tidak yaqa menyelisihi jumhur. Kemudian tasdih al-kubur. ini Bentuk kubur yang rata maka bentuk kubur itu kalau tiga madhab bentuknya gunduan. Ya, itu tiga madhab selain syafi'iyah. Tiga madhab selain syafi'iyah bentuk kubur itu dibuat menggunduk. Syafi'iyah membuatnya rata. Ditinggikan kemudian rata. Ini Jadinya seperti ya Pak, ya kurang lebih bentuknya seperti kotak. Ya. E, ini tanah samping kiri kanannya kemudian diginikan, kemudian diginikan. Itu namanya tasbih. Namanya tasbih. Dan itu pendapat Syafi'iyah menyelisihi tiga madhab. Isbalul yadain kemudian menjulurkan dua tangan tidak sedekat saat sholat. Wanawudalika dan semacam itu yang itu adalah masalah-masalah yang sebenarnya ulama ahlu sunnah berselisih padanya. Non untuk orang-orang tertentu itu bisa menjadi bid'ah untuk dia. Waktunya kuno sawab maka boleh jadi yang benar dalam hal-hal di atas adalah pendapat yang mencocoki mereka. mencocoki mereka. Mereka di sini adalah orang yang e, melakukan hal-hal di atas dan itu melakukan hal-hal tadi dan itu bid'ah untuk mereka. Secara teoritis boleh jadi yang kita katakan bid'ahnya mereka ini ini satu pendapat yang benar. Boleh jadi secara teoritis jahar bil basmalah anggap saja misalnya itulah pendapat yang rajih. Kata tasdih al-kubur itulah yang kuat. Kama yakunu sawab sebagaimana boleh jadi kebenaran bersama pendapat yang menyelisih mereka. Menyelisih mereka berarti yang sirbas mala, yang kemudian kubur dibuat gunduan Lakin masalah istihadiyah akan tapi hal-hal di atas adalah contoh masalah istihadiyah. Fala tungkar maka tidaklah disalahkan kecuali jika masalah di atas menjadi syiaran, menjadi simbol untuk perkara yang tidak diperbolehkan. Fatakunu dalilan sehingga itu menjadi indikator alama yajibu ingkaruhu sesuatu yang wajib diingkari. Wa ingkanat nafsuha meskipun semata-mata masalah itu sebenarnya yasuhu al istihad. Boleh istihad di dalamnya. Ini asalnya masalah-masalah di atas istihadiyah. Ya, tidak ada pengingkaran padanya. Namun ketika masalah-masalah di atas menjadi siaran, Syiarnya ahli bid'ah. Semacam tidak mau mengusap khuf. Sebagai syiarnya rafidah maka maka dalam kondisi ini tidak mau musab khuf yang aslinya masalah istiadiyah menjadi dalilan indikator wajib diingkari. Ini orang rafidah. Wajib diwaspadai. Demikian juga menurunkan tangan. menjulurkan tangannya. Itu pendapat Malikiyah. Namun ini menjadi syiarnya orang Syiah. Ini. Asalnya ini masalah ya. namun ketika ini jadi syiarnya orang ahlul bidah semacam syiah, maka ketika ada orang yang di masjid kita sholat kok tangannya terjulur, ini, tidak sedekap, maka ini jadi indikator dalilan alama yajibu ingkaruhu. Jadi indikator ini, yang eh, indikator adanya perkara yang wajib diingkari. Meskipun asalnya itu adalah sebenarnya satu perkara yang boleh ada padanya istihaq. Ketika itu menjadi simbol eh, orang-orang uh, yang menyimpang, ya, maka itu bisa kemudian berubah menjadi hal yang wajib diwaspadai. Wa min hadha dan termasuk dalam hal ini yaitu perkara yang asalnya adalah perkara istihadiyah namun jika ini bisa namun bisa kemudian ketika menjadi syiar ahli bidah maka menjadi perkara yang patut diwaspadai adalah meletakkan pelepah korma pada kubur. Ibn Taimiyah mengatakan perbuatan ini dinukil dari sebagian sahabat. Beliau mengingkari, beliau me mengakui kalau ada sebagian sahabat yang melakukannya. Dan masih ada masalah-masalah yang lain. Sekian perkataan Ibn Taimiyah dari Minhajus Sunnah Nabawiyah. Wabiha dan nazar maka dengan sudut pandang ini faqad daraja maka sejumlah imam salaf berjalan di atas ilhaq memasukkan sejumlah masalah furuk, masalah fikih ke bab akidah dalam buku-buku mereka. Di antaranya disyariatkan yang mengusap khuf. Ditegaskan di buku-buku akidah. Kenapa? Dalam rangka menyelisih rafidah. Tarku kemudian tidak mengeraskan basmalah ketika sholat jahriyah. Dalam rangka menyelisih rafidah yang menganjurkan menjaharkan basmalah fi di tempat al-ikhfat yang harusnya basmalah itu disirkan. Kemudian bersegera mengerjakan sholat marib jika telah tiba waktunya sebelum munculnya bintang. Dalam rangka menjelisi Yahudi dan Rafidah yang terpengaruh dengan Yahudi. Di catatan kaki dua disampaikan ada judul buku yang bagus. Masailil Furu' fi Musannafatil Aqidah masalah-masalah fikih yang dimasukkan oleh ulama ahlu sunnah dalam buku-buku akidah. Jam'an wa dirosatan dikumpulkan apa saja dan dikaji karya Dr. Abdul Aziz Alu Abdul Latif. ya risalatun qayyimatun satu buku yang berharga via bab yang membahas tentang masalah ini. Ini kaidah apa yang dianut oleh ulama ahlu sunnah sehingga kapan masalah fikih itu bisa dimasukkan di bab akidah. Kemudian anjuran untuk memberikan jeda antara sholat Jumat dan sholat sunnah setelahnya. Dalam rangka menyelisih sebagian alil bid'ah yang tidak berniat sholat Jumat, namun malah pada saat sholat Jumat dia niat sholat duhur. Dan pura-pura dan akhirnya mereka pura-pura mengucapkan salam. Wa masallamu padahal mereka tidak mengucapkan salam. Pura-pura mengucapkan salam, lantas mereka ini, eh, yang mereka lakukan adalah sholat duhur empat rakaat. karena itu dalam rangka antisipasi dari hal ini maka ditegaskan harus ada jeda. Tidak boleh langsung berdiri setelah salamnya imam. Ada jeda, wirid dulu, tikir dulu gitu. Kemudian anjuran untuk mengerjakan salat tarawih berjamaah dalam rangka menyelisihi uh, Syiah Rafidah yang mengatakan kalau salat tarawih berjamaah adalah bid'ah yang diadakan di masa Umar. Karena demikian yang mereka sama Umar sampai-sampai mereka menolak syariat salat tarawih berjamaah. Kenapa? Karena ini ini dari Umar. Maka tidak ada sholat terawih. Orang Syiah tidak mengerjakan sholat terawih di malam-malam Ramadan. Nah, kemudian bab yang ke-12 adanya kerancuan dalam bid'ah itu satu hal yang waridun. Waridun ini terjemah bebasnya satu hal yang mungkin. Makna asal waridun satu hal yang datang. Bisa saja datang kerancuan dalam bab bid'ah gitu. Terjemah yang enak, kerancuan, ketidakjelasan dalam bid'ah, satu hal yang waridun, satu hal yang mungkin, mungkin untuk ada. Tidak semua bid'ah itu kotai, gamblang. Ini, sehingga ini sehingga itu bid'ah menurut satu ulama, kemudian bid'ah menurut semua ulama ahlu sunnah, tidak mesti. Rubama boleh jadi terjadi pada sebagian orang kerancuan, ketidakjelasan dalam sebagian masalah. Dan ini sedikit. Apakah ini masalah istiadiyah ataukah masalah ghair istiadiyah. Sehingga jadilah hukum apakah perkara tersebut bid'ah ataukah bukan bid'ah. Binisbah adal ba'di untuk sebagian orang yang tidak menilainya bid'ah tanpa yang lain adalah perkara yang mustabahan fihi tidak jelas wa mauridan dan dia menjadi tempat lil ihtimal adanya kemungkinan wa dan kebimbangan. Wabihatan nadar maka dengan sudut pandang ini maka fonis bid'ah atau bukan bid'ah untuk orang yang asolat terjadi padanya kerancuan satu hal yang mungkin ilhaquhu kita masukkan dalam perkara istihadiyah binaan berdasarkan pertimbangkan karena demikian dekatnya cara pengambilan atau cara pendalilan. Wafihat al makam dalam kesempatan ini satu hal yang baik biman untuk orang yang mendapatkan ketidakjelasan untuk bersikap hati-hati dengan cara meninggalkan hal yang tidak jelas kemudian mengedepankan aspek atau unsur melarang yaitu fonis kalau itu bid'ah. Syatibi mengatakan dan mungkin ayat masuk dalam bid'ah idhofiyah setiap amal yang tidak jelas statusnya. Falam yatabayan maka tidak jelas apakah dia bid'ah yang terlarang ataukah bukan bid'ah sehingga bisa diamalkan. Maka jika kita mempertimbangkan jika kita mempertimbangkan tentang masalah hukum syar'i, kita jumpai dalam perkara-perkara yang tidak jelas, kita dianjurkan untuk meninggalkannya dalam rangka waspada untuk tidak terjumus dalam hal yang terlarang. Wal mahdur dan yang terlarang huna di sini adalah melakukan bid'ah. Wa mimma yajduru dan satu hal yang layak untuk diperhatikan bahasanya membuat contoh untuk masalah yang mustabah yang tidak jelas apakah dia bid'ah adalah perkara yang nisbi karena ini berbeda-beda dengan perbedaan sudut pandang orang yang melakukan telaah apakah ini tergolong kebid'ahannya itu rancu ataukah jelas dan mungkin sebagai contoh adalah masalah menghitung tasbih pakai biji tasbih karena masalah ini bisalah termasuk pada bab al-mustabahat hal-hal yang tidak jelas. Yaitu wadzalika binisbah untuk lima orang yang istashkala bingung status hukumnya wastabaha alaih dan rancu baginya apakah ini bid'ah ataukah bukan bid'ah. Wabihata dengan ini kita bisa sampai kepada kesimpulan bahasanya hukum al-istibah ketidakjelasan itu variatif. Binisbah lil mustabe maka untuk orang yang mengalami ketidakjelasan yang lebih hati-hati hendaklah dia menguatkan hukum kalau itu bid'ah. Non orang yang tidak eh, bagi orang yang tidak merasakan dan mengalami kerancuan maka menjadi haknya memasukkan masalah yang tidak jelas ini pada masalah istihad. Fa'in tafi maka tidak ada dalam kondisi tersebut fonis bid'ah alal mukhalafah karena melanggar dalam masalah al-istibah ketidakjelasan ini e, dalam rangka meneladani pelanggaran dalam masalah istihad. Wahunaka nau'ani dan akharani ada dua hal yang lain yang termasuk masalah khilafiyah yang mungkin kita gabungkan ke dalam masalah istihadiyah yaitu dalam masalah tidak ada label tidak ada labeling untuk pendapat yang menyelisihi dengan label bid'ah yaitu yang pertama manakala muncul satu pendapat pendapat itu dari salah satu sahabat yang sahabat berpendapat dengannya ala sabil istihad karena melakukan istihad karena tidaklah layak dinisbatkan kepada istiad salah satu sahabat, tidaklah layak kita ini kita nisbatkan dia membuat bid'ah dalam masalah agama. Ijlalan dalam rangka memuliakan kedudukan para sahabat dan memaknai istihad mereka dengan ala ahsanil ahwal dalam bentuk ya, sebaik-baiknya kemungkinan atau sebaik-baiknya kondisi itu maksudnya kemungkinan yang terbaik. Maka perbuatan sahabat meskipun itu menyelisih jumhur sahabat, ya tidak selayaknya kita katakan itu bid'ah. Perbuatan sahabat Abu Hurairah yang e, membasuh tangan ke saat berwudu sampai ketiak ya, tidak selayaknya meskipun pendapat ini adalah pendapat pribadi Abu Hurairah yang diselisihi oleh jumhur atau bahkan jamahir sahabat karena ini perbuatan sahabat tidak layak kita katakan itu eh, bid'ah yang dilakukan oleh Abu Hurairah meskipun orangnya mengatakan bedakan antara perbuatan dan orangnya eh, orangnya bukan mubtadi Abu Hurairah tidak mubtadi namun perbuatannya bid'ah nah, itu tidak tidak layak tidak layak meskipun pakai alasan tafriq ini kita bedakan antara perbuatan dan orang. Nah mulianya para sahabat, ini, maka label semacam ini tidak layak. Namun kita katakan itu kata, itu keliru, tidak pas, namun tidak, namun tidak boleh. Dan selayaknya tidak boleh di, diberi label ini yang dilakukan sahabat ini adalah bid'ah, meskipun sahabatnya bukan bid'ah, sahabatnya bukan ahli bid'ah meskipun pakai pemisahan demikian tetap satu hal yang tidak layak menimbang mulianya para sahabat. Kemudian macam yang kedua, jika telah populer pendapat tersebut dan jadilah dia madhab resmi dari empat madhab yang diakui oleh ahlu sunnah wal jamaah. Wadhalika bin nazar dan hal tersebut menimbang karena telah istiqrar telah stabilnya madhab dan tersebarnya yu'addu maka ini dinilai sebagai makhodan khafiyan adalah sisi pendalilan yang yang samar atau sisi pengambilan yang samar dalam pendalilan wa wana'un nal i'tibar dan ini satu hal yang layak untuk diakui sehingga ketika itu jadi eh, pendapat pendapat fikih yang lemah sekalipun, namun ketika itu telah jadi resmi pendapat khas satu madhab, dan dari empat madhab fikih ahlu sunnah, maka tidak selayaknya perkara fikih semacam itu kemudian dikasih label bid'ah. Sehingga kita katakan ini eh, bid'ahnya syafi'iyah atau ini bid'ahnya hanafiyah. Nah, kemudian kaidah yang ke-13, tidak ada pertentangan antara bid'ah dengan khilaf. Karena ingat khilaf beda dengan istihad. Ya, karena khilaf itu artinya yang penting ada perbedaan. Mau istihadi ataukah tidak, yang penting beda. Maka ada khilaf antara sunnah dengan ya, dengan jahmiyah. Ada khilaf antara sunnah dengan syiah rafidah. Itu ada khilaf, namun itu bukan istihadi. Ini perbedaan antara ahlu sunnah dengan rafidah bukan istihadi. Namun itu khilafiyah. Namun bukan istihadiyah. Maka jika kita dudukkan khilafiyah dalam pengertian semacam ini, maka tidak ada pertentangan antara bid'ah dengan khilafiyah. Maka kita katakan ini khilafiyah, namun ini bid'ah. Kenapa? Karena ini pendapatnya rafidah dan ada khilafiyah antara alusunnah dengan rafidah dalam masalah ini. Namun itu tetap bid'ah dan kesesatan. Meskipun khilafiyah antara alusunnah dengan rafidah. Makna kaidah. Semata-mata adanya perselisihan dalam satu masalah nak tidak menghalangi min itlak diberikannya wasfi label bid'ah pada orang yang menyelisihi. Wadhalika dan hal tersebut bahasanya perselisihan ini ataukah itu Obama boleh jadi terjadi dalam masalah istiadiyah ataukah perselisihan itu terjadi pada masalah ghair istiadiyah. Jadi yang masalah yang namanya khilaf atau perselisihan itu boleh jadi di ruang istihad dan boleh jadi bukan di ruang istihad. Wa inna mayunafi hanyalah petolak belakang itulah penggunaan label bid'ah dan terlarangnya penggunaan label bid'ah untuk jenis tertentu dari khilaf yaitu khilaf yang istihadiyah adapun jika khilaf itu bukan khilaf istihadi maka e, maka tidak melarang adanya labeling bid'ah itulah perbedaan yang wakil terjadi pada masalah istihadiyah adapun khilaf jenis yang lain yaitu khilaf yang terjadi di masalah yang non istihadiyah maka tidaklah mencegah pemberian e, label bid'ah badannya. Dan sandaran dari kaidah ini adalah dua kaidah. Kaidah yang pertama, satu hal yang telah diketahui bahasanya terjadinya perselisihan bukanlah dalil kebenaran. Tidaklah boleh orang mengatakan ini pendapat yang benar karena ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ibn Taimiyah mengatakan tidak boleh bagi siapapun untuk berhujah dengan pendapat seseorang dalam masalah yang diperselisihkan. Karena hujah itu adalah nas, yaitu Quran dan Sunnah dan ijma atau dalil yang disimpulkan darinya. yang terkodar, yang diukur mukaddimahnya dengan dalil-dalil syar'i. La bi akwal ba'dil ulama bukan dengan pendapat sebagian ulama. Karena pendapat ulama itu yuhtajulaha. Ditanyakan dalilnya. Yuhtajulaha bil beladilah syar'iyah. Ditanyakan apa dalilnya. Bukan yuhtajubiha. Ini kaidah. Ini kaidah maksudnya akwal akwal ulama itu yuhtajulaha. Ditanyakan apa dalilnya. Bukan yuhtajubiha. Digunakan sebagai hujah dan dalil. Maka pendapat ulama yang murni pendapat ulama maka yuhtajulaha. ditanyakan apa dalilnya. Bukan dijadikan sebagai dalil meskipun diri di satu sisi Ya, jika kita tidak mendapatkan nas dan tidak mengetahui nas, ya, maka memegangi pendapat ulama itu yang lebih baik daripada ya, daripada istihad sendiri. Ya, daripada istihad sendiri. Tentu ini satu hal yang patut di, diingat untuk penuntut ilmu. Ya, uh, terlebih-lebih lagi untuk orang awam ya. kalau tidak tahu dalilnya di, ya, kalau tidak punya dalil tidak mengerti dalilnya adanya pendapat ulama ya lebih baik ini memegangi pendapat ulama daripada ini ya, kemudian meraba-raba cari-cari pendapat sendiri nah. namun jika duduk permasalahannya ini ada dua pendapat ulama Nih. Dan kita e, mengetahui dalil pendapat A dan kita cocok dengannya. Nih. Maka dan kita tidak tahu pendapat ulama B. Maka di sini kita e, kita katakan jika ada orang yang beralasan dengan ini orang beralasan dengan pendapat ulama B, kita katakan ini ada ulama A, dalilnya demikian demikian. Nah, kalau ma'fi apa dalilnya? Ya kalau anda tidak tahu dalilnya maka ya lebih baik pakai ini. Nih, pendapat ulama A. Ya dengan dalil demikian demikian. Maka ini eh, ini eh, tempat yang tepat memakai kaidah ini. Ya, bukan kemudian eh, kemudian ada ulama B, kemudian e, yang kita tidak tahu dalilnya, kemudian ada pendapat saya pribadi dan saya tahu alasannya. E, dan saya tidak tahu siapakah ulama yang berpendapat demikian. E, maka ini hasil mikir sendiri yang kemungkinan salahnya sangat besar. Jauh lebih besar daripada Eh, istihad ulama B tersebut. Ya, maka dalam kondisi ini ya, mengikuti pendapat ulama yang kita tidak tahu dalilnya lebih aman daripada kita mengikuti pikiran sendiri. Meskipun kita merasa itu berdalil. Meskipun kita merasa berdalil. Karena boleh jadi ternyata itu cuma sekedar merasa saja. Nah, dan ternyata adalah berdalil yang tidak pada tempatnya. Tapi lain masalahnya kalau ini dua ada dua pendapat ulama. Nah, ada dua pendapat ulama dijejerkan. Maka pendapat yang tidak ada dalilnya kita katakan apa dalilnya? Jangan berdalil dengan semata-mata itu pendapat fulan. Yang tidak ada dalilnya ambil pendapat ulama ini yang dalilnya gamblang, masuk, logis. Ya, karena sebagian orang menggunakan kaidah ini tidak pada tempatnya, sehingga yang terjadi adalah ya, kesombongan ilmu, ya, kerennya kesombongan akademis, ya, merasa oh saya ini ada dalilnya, itu ulama itu tidak pakai dalil, ya. seakan-akan uh, merendahkan ulama dan seakan-akan uh, memastikan ulama tersebut tidak pakai dalil. Padahal yang benar, yuhtaju akwalul ulama yuhtaju laha la yuhtaju biha itu ini dalam keadaan dua-duanya adalah akwalul ulama. Maka layu tajbih tidak kemudian pendapat ulama dijadikan sebagai dalil alal adilah syariah untuk menghakimi dalil-dalil syar'i. Syatibi mengatakan waqad zata al-amru dan perkara ini telah melebihi kadar kadar cukup, kadar diperbolehkan. Hatta syarat jadilah perselisihan dalam sejumlah masalah terhitung sebagai dalil bolehnya. Nah, maka beliau mencela sebagian orang yang menjadikan adanya perbedaan ulama sebagai dalil bolehnya. Ini boleh. Kenapa? Ada ulama yang berpendapat demikian. Wawakaa sehingga terjadi di masa silam dan masa belakangan al iktimad bersandar pada bolehnya satu perbuatan karena alasan perbuatan tersebut mukhtalafan fihi diperselisihkan di antara para ulama. Artinya ya, perselisihan dijadikan sebagai hujah. Ini tidak benar. Dan ini berbeda dengan la makna mura'atul khilaf. Ini berbeda tidak semakna dengan yang diistilahkan oleh para ulama dengan mura'atul khilaf, menimbang perselisihan. Menimbang perselisihan. Fa innalahu nadharun akhar, karena itu adalah di pendapat atau kemudian itu ada sudut pandang yang lain. Namun berhujah dengan khilaf ulama itu fi ghairi dhalika itu berbeda dengan muratul khilaf. Berbeda dengan muratul khilaf. Maka ada yang namanya muratul khilaf. Nah, khilaf menimbang perselisihan. Menimbang perselisihan. Ini, misalnya ada satu masalah di, di masalah ini kita sepakat dengan ulama setuju dengan satu ulama yang mengatakan itu masro itu boleh dilakukan itu satu hal yang baik dilakukan ini, namun dalam masalah tersebut seandainya tidak melakukannya itu tidak mengapa nah, ini perkara mustahab kemudian eh, mazhab yang beredar di masyarakat itu yang mengatakan eh, tidak dianjurkan untuk melakukan hal itu tidak dianjurkan untuk melakukan hal itu. Jika seorang itu nekat melakukannya di area-area publik, di masjid atau yang lain, maka nanti akan ada banyak tatapan mata penuh tanda tanya. Padahal dia meyakini bahasanya itu satu hal yang dianjurkan. Yang lebih benar, yang lebih tepat itu dianjurkan. <clears throat> maka dalam mereka meru'atul khilaf, ini meraatul khilaf dalam rangka menimbang perselisihan ulama. Ini <clears throat> menimbang adanya perselisihan ulama, maka hendaknya orang bijak dalam masalah ini. Ini bijak dalam masalah ini apa yang dia yakini tidak dia praktekkan di ruang-ruang publik. Ini tidak dia praktekkan di ruang-ruang publik. <clears throat> Namun dia praktekkan sembunyi-sembunyi. Dia praktekan sembunyi-sembunyi, menimbang muraatul khilaf. Hmm. Artinya dia mengakui pendapat itu ada pendapat yang lain dan itu juga pendapatnya ulama dan itu penganutnya itu banyak <clears throat> dan bahkan itulah yang dominan di masyarakat. maka ya, kalau masih ada ruang karena kalau dianjurkan kan masih ada ruang untuk meninggalkan. Dianjurkan. Itu kan ada ruang untuk meninggalkannya. Apalagi kemudian jika dianjurkan kadang-kadang kesimpulan hukumnya. Dianjurkan kadang-kadang kesimpulan hukumnya. Maka dianjurkannya bukan setiap waktu. Padahal kalau dia praktekkan di ruang publik aneh. Maka hendaknya di sini seorang memperhatikan muraatul khilaf. Dalam dataran praktek, dia menimbang adanya perselisihan ulama. Misalnya ye, tentang e, apakah dianjurkan takbir angkat tangan ketika mau mau sujud dan bangkit dari sujud. Ye, mau sujud pertama angkat tangan. Kemudian Bangkit dari sujud pertama menuju duduk, angkat tangan. Mau sujud kedua, angkat tangan. Takbirnya pakai angkat tangan. Maka ada hadis tentang masalah ini. Ada hadis tentang masalah ini. Yang hadis ini dinilai eh, sahih oleh Al-Albani. Namun kesimpulan dari Al-Albani dianjurkan kadang-kadang. Dianjurkan kadang-kadang dan uh, umumnya ulama tidak uh, atau kemudian ulama-ulama yang lain itu pendapat yang lebih beredar hadis tersebut saat hadis tersebut saat <clears throat> dan itu yang lebih beredar kalau orang mempraktekkan pendapat Al Albani di sini terus ada seorang yang setuju dengan Al Albani di sini dan dia praktek di ruang-ruang publik maka itu jadi Ya, boleh jadi jadi menyebabkan tatapan-tatapan mata penuh tanda tanya. Ini uh, mau sujud kedua takbirnya pakai angkat tangannya. Jadi, mau duduk ya, takbirnya angkat tangan. ya, maka dalam kondisi ini ada namanya muro'atul khilaf, menimbang perselisihan. ini menimbang perselisihan. ini, Tidaknya yang sepakat dengan Al-Albani tidak tutup mata. Nah, ada banyak ulama yang mengatakan itu tidak dianjurkan. Dan Al-Albani pun mengatakan dianjurkan kadang-kadang. Iya, maka jangan kemudian prakteknya malah mancing ribut. Nah, malah kemudian dia praktekkan setiap sholat. Dan padahal iya, padahal pendapat ulama yang dia ikuti dianjurkan itu pun pakai kadang-kadang. <clears throat> dianjurkan itu ada ruang untuk ditinggalkan. Ya, boleh meninggalkannya. Apalagi ditambahi anjurannya kadang-kadang, bukan sering-sering. Ya, prakteknya kok selalu, nah, ini kan beda. Kan ada selalu, ada sering, ada kadang-kadang. Dianjurkan kadang-kadang, kemudian malah prakteknya selalu, itu kan tidak benar. Ya, ya, seakan-akan kemudian uh, uh, memancing keributan. Maka hendaknya ada mu'atul khilaf. Menimbang perselisihan. Tidak tutup mata adanya perselisihan. Adanya pendapat yang lain dalam masalah ini. Oleh karena itu. Karena eh, seandainya dia praktekkan di ketika sholat sunnah di rumahnya. Kan dia tetap sejalan dengan pendapatnya. Dianjurkan kadang-kadang. Dia kan tidak menelisih. Untuk dianjurkan kadang-kadang. Dia praktek ketika sholat duha di rumahnya. Kan? Berarti masih masih sejalan dengan pendapat yang dianut. Nah, faruba maka boleh jadi itu contoh muraatul khilaf. Faruba maka boleh jadi waqa'al al-ifta. Terdapat fatwa dalam satu masalah bil mana? Fatwanya dilarang. Fayuqal maka ada orang yang membantah dengan mengatakan, jangan dilarang. Kan ini masalah yang diperselisihkan ini semacam ini, kalimat semacam tidak boleh. Jangan anda fatwakanlah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini satu hal yang diperselisihkan. Jangan anda fatwakan bahasanya uh, uh, isbal itu haram. Jangan. Kenapa? Ini satu hal yang diperselisihkan. Maka ini satu hal yang tidak pas. Satu hal yang tidak benar. Sehingga kenapa letak kesalahannya fayajal ala khilafah. Dia jadikan khilaf sebagai hujah bolehnya. Dengan semata-mata itu perselisihan. La bukan karena dalil yang menunjukkan kuatnya dan benarnya pendapat yang membolehkan. Wala bukan pula karena taklid kepada orang yang lebih layak untuk ditakliti dibandingkan ulama yang mengatakan tidak bolehnya. Ya, maka uh, ketika ada seorang yang menjawab uh, isbal itu meskipun tanpa sombong itu haram. Ya, itu haram ya, dan itu pendapat ya uh, pendapat yang beliau pilih maka tidak boleh disanggah dengan mengatakan jangan diharamkan saat ini kan uh, muhtalafun fi ini kan satu hal yang diperselisihkan nah, ini nggak tepat hmm. meskipun untuk uh, untuk kemudian Eh, supaya kemudian eh, mendudukkan permasalahan boleh saja Ustaz tadi bisa saja disarankan untuk mengatakan ulama dalam masalah ini berselisih pendapat. Ada yang membolehkan dan ada yang melarang, ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan haram dan yang lebih tepat haram. Nah, maka cuma kita sarankan supaya bahasanya lebih detail. Nih, namun kemudian e, menolak kesimpulan haram dari beliau dengan mengatakan ini mukhtalafun fihi, ini satu hal yang diperselisihkan, satu hal yang tidak benar. Karena ini artinya e, berhujah bolehnya sesuatu dengan semata-mata kalau itu khilaf. Boleh orang mengambil pendapat boleh tadi boleh saja orang mengambil pendapat yang membolehkan. Yang pertama, kalau menurut dia dalilnya lebih kuat. Yang kedua, kalau dia belum sampai derajat demikian, nih, ya, derajatnya adalah taklid, saya nilai uh, saya taklid dengan ulama fulan. Saya tidak tahu menimbang dalil, tidak mampu menimbang dalil dan menurut saya yang lebih layak untuk saya takliti ulama fulan. Maka kalau itu terserah. Kita persilahkan. Namun ini, eh, kalau kemudian dilarang orang mengatakan haram dengan alasan ini, ulama berselisih pendapat di dalamnya, nah ini satu hal yang tidak benar. Karena ini berarti apa? Menjadikan ini, khilaf semata-mata perselisihan sebagai dalil bolehnya sesuatu. Kata Syatibi, tindakan semacam ini menjadikan perselisihan semata-mata perselisihan sebagai dalil boleh, kata Syatibi, wa ainul khata. Itu 100% salah. Ini salah terhadap syariat. Karena dia jadikan sesuatu yang tidak muktamad itu dengan muktamad, dia jadikan sesuatu yang bukan hujah itu hujah. Khilaf ulama bukan hujah. Hujah Quran, sunnah dan ijma' atau dalil yang berasal dari Quran dan sunnah. Bukan perselisihan ulama. Nah, kemudian kaidah yang kedua, mempertimbangkan al-ma'al. Mempertimbangkan hasil akhir. Dampak di belakang. Adalah mempertimbangkan al-ma'al, dampak di belakang. Dengan mempertimbangkan dampak di belakang, maka an-naja'lal khilafi. Bahasa menjadikan khilaf dengan semata-mata khilaf itu faktor penghalang untuk memberikan label bid'ah, maka ini yufti ila, mengantarkan ke belakangnya, mengantarkan pada tidak dijumpai bid'ah sama sekali. Penjelasannya. Bahasanya perkara yang terjadi pada mayoritas bid'ah itu terjadinya perselisihan tentangnya. Mayoritas bid'ah itu diperselisihkan. Ini, kalau cuma eh, cuma kemudian eh, ingat ini khilaf bukan istihad. Kalau cuma semata-mata adanya ulama yang membolehkan, adanya yang berpendapat boleh, maka mayoritas bid'ah itu ada yang berpendapat boleh. Mu'dhamul bid'ah, mayoritas bid'ah itu ada perselisihan. Ada perselisihan fisya'niha tentangnya. Meningat. Bedakan antara perselisihan ataukah ini istihad di dalamnya. It anna karena manusia terbagi iza'a terhadap bid'ah ketika terjadi bid'ah maka menghadapi bid'ah orang terpecah menjadi dua kelompok pro dan kontra. Farikun satu kelompok mengambil eh, bid'ah tersebut dan membelanya, kelompok yang lain menjadi bid'ah dan melarangnya. Ini, maka kalau semata-mata adanya ulama yang membenarkan dan membolehkan satu bid'ah, semata-mata cuma yang dicari adakah ulama yang membolehkannya, ya, maka mayoritas bid'ah itu ada ulama yang membolehkannya. Ini, apalagi jika pengertian ulamanya dilebarkan, nah, atau kemudian pengertian ulamanya sangat lebar, nah, ya, maka pasti akan dijumpai uh, ulama yang membolehkannya. Sehingga itu jadilah dia masalah khilafiyah. Fayasiru hina idin sehingga kalau kemudian tidak ada fonis bid'ah dalam masalah khilaf, fayasiru hina idin maka dalam kondisi itu jadilah nukilan khilaf menghilangkan label bid'ah. Hai itu dimana inna al khilafi mempertahankan adanya khilaf Fikuli bid'atin dalam semua bid'ah satu hal yang mungkin bi'itirat dalam totalitasnya dalam keseluruhannya kecuali dalam bid'ah-bid'ah yang memang terdapat ijma kalau itu bid'ahnya ya, maka kalau orang mengatakan jika dia khilafiyah maka tidak boleh ada fonis bid'ah ya, sehingga jadilah ketika ada khilaf itu menghilangkan label bid'ah maka karena demikian banyaknya khilaf dalam masalah apakah itu bid'ah ataukah tidak, maka istishabul khilaf mempertahankan adanya khilaf dalam semua bid'ah satu hal yang mungkin. Jika demikian, kecuali dalam bid'ah-bid'ah yang disepakati bid'ahnya. Ya, maka jadilah kemudian bid'ah itu cuma beberapa poin saja jika demikian. Kalau orang itu beranggapan eh, bahwasanya tidak ada fonis bid'ah dalam masalah khilafiyah. Khut misalnya, ambillah misalnya, ambillah sebagai contoh bid'ah salat ghaib sebagai contoh untuk ahli ilmu. Karena khilaf itu terjadi tentang kebid'ahannya. Akan tetapi ana hadal khilaf bahasanya adanya perselisihan ini tidak menghalangi pemberian label bid'ah padanya. Dan demikianlah para ulama mereka tahu ada perselisihan dalam masalah ini, namun mereka tidak menghalangi bagi mereka untuk mengatakan ini bid'ah. Ya, sebagaimana nukilan-nukilannya telah kita bacakan di uh, beberapa pertemuan yang lewat. Wahina idin maka pada saat itu kita katakan Salat rahaim adalah bid'ah Birohmi meskipun adanya khilaf Tentang apakah dia bid'ah ataukah bukan bid'ah Wadhalikal hal tersebut karena uh, Khilaf ini wakwa terjadi dalam masalah non istihadiyah Falam yadhat maka tidaklah bisa bangkit. Maka tidak bisa berdirilah perselisihan ini untuk melawan label bid'ah. Yang bisa bangkit untuk melawan label bid'ah atau bahkan meniadakannya dan menghilangkannya adalah perselisihan yang terjadi dalam masalah istihadiyah. Maka wal muta'ayan adalah yang menjadi keniscayaan memberikan label bid'ah pada semua masalah. Yang dalil-dalil syar'i yang benar menunjukkan kalau itu bid'ah. Walayam nak dan dalam menghalangi pemberian label ini mukhalafatu mukhalifin. Pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang menyelisihi. Selama dengan catatan tolama selama masalahnya adalah masalah yang latah tamilu al istihada, bukan ruang istihad. Iya. Tidak dimungkinkan adanya istihad padanya. Lalu gimana cara membedakan itu ruang istihad dan bukan? Wasirul farqi dan rahasia membedakan antara khilaf yang terjadi dalam masalah istihadi ataukah khilaf yang terjadi dalam masalah non istihadi inna mawan nadar adalah dengan menimbang satu hal saja yaitu Kuatul ma'akhad wa kurbihi. Kuat dan tidaknya, dekat dan tidaknya, sisi pengambilan dan pendalilan. Kalau sisi pengambilan dan pengambilan kesimpulan dan pendalilan itu demikian dekat dengan kebenaran, ya, maka itu masalah istihadiyah. Jika tidak, maka tidak. Ya, rinciannya. Maka jika pendapat yang berbeda itu bersandar kepada makhot yang kuat, sisi pengambilan yang kuat dan dekat. Maka sehingga sisi pengambilan ini dipertimbangkan. Maka udat dihitunglah masalahnya min kobil sebagai jenis masalah istihadi. Namun jika pendapat yang berbeda itu bersandar kepada makhat yang lemah. Sisi pengambilan dalil yang lemah. Atau eh, eh, ila makhatin ta'ifin wahin. Wahin artinya sangat lemah atau itu melanggar nas qati yang pasti atau melanggar ijma yang sudah populer maka sisi pengambilan ini tertolak dan pendapat yang berbeda disebut pendapat yang nyeleneh dan masalah ya, dihitunglah masalah tersebut e, sebagai jenis dan bagian dari masalah non istihad Kemudian kaidah yang keempat, bahasanya istihad dalam tahqiqul manat itu tidak menghalangi adanya vonis bid'ah. Maka jika telah terbukti hukum, idza sabata jika telah jelas ada hukum bid'ah, ada vonis bid'ah untuk suratin ma, satu masalah. Fa'inat istihad, maka istihad dalam tahqiq manat hukum ini, tahqiq manat hukum bid'ah pada salah satu kasusnya. layam nak tidak menghalangi itlak pemberian label bid'ah pada tilka surah bi'ainiha. Masalah tersebut. Ya, supaya jelas maka perlu contoh. Di antara contohnya, ayo kalau kita katakan mengkhususkan satu hari dari satu tahun tertentu, hari tertentu ini dari satu tahun dikhususkan untuk puasa. Dunaan yathbuta hadat taksisu. Tanpa terbukti pengkhususan ini memiliki dalil dari sisi syariat. Fa'inau ya'adu bid'atan. Maka ini tergolong bid'ah, yaitu bid'ah idofiyah. Dan ini adalah bid'ah makruhah. Sebagaimana pendapat An-Nawawi. Maka ada satu hari tertentu sepanjang tahun yang dikhususkan untuk puasa tanpa ada dasar dalil syariat yang membenarkannya. Maka ini namanya bid'ah, idofiyah makruhah. Falau qama fulanu minan nasi bihadza takhsis. Maka jika ada satu orang dari manusia melakukan pengkhususan ini, fa inna tatbiqal hukmi maka penerapan hukum bid'ah atas perbuatannya itu tercakup dalam kategori istihad dalam tahqiqul manat. Ya, artinya berarti apa? Apakah orang ini mengkhususkan ataukah tidak? Itu istihadi. Itu bisa istihadi. Setelah di e, namanya istihad tahqiqul manat. Ya. Setelah tegas bahwasanya setelah kita simpulkan mengkhususkan hari tertentu untuk puasa tanpa dalil syar'i adalah bid'ah. Kemudian ada orang yang kelihatannya mengkhususkan, kelihatannya mengkhususkan. Nah, untuk memastikan apakah dia termasuk orang yang mengkhususkan ataukah tidak, itu perlu perlu istihad. Namanya istihad tahqiqul manat. Boleh jadi ternyata dia tidak mengkhususkan. Ternyata itu sempatnya. Dia pengen puasa sunnah dan sempatnya, longgarnya, liburnya, nah, itu hari itu. Selain itu dia full kerja yang kan kerjanya memforsir tenaga dia tidak kuat. Padahal dia punya ingin punya puasa sunnah, punya amal puasa sunnah. Nah, maka kalau orang itu tahu data ini, kita, maka akan berkesimpulan dia tidak melakukan bid'ah. Orang yang tidak tahu data ini e, melihatnya sekilas dari jauh, maka dia akan mengatakan apa yang dia lakukan adalah bid'ah. Wal istihad maka istihad dalam tahqiqul manat ini la yunafi al ibtida'a, tidaklah meniadakan e, adanya bid'ah. Mengkhususkan e, hari tertentu untuk puasa tanpa dan tetap bid'ah. Adanya istihad dalam masalah apakah si A yang nampaknya mengkhususkan itu melakukan bid'ah ataukah tidak, itu tidaklah meniadakan teorinya Iya. Ini kan sisi praktek. Sisi sudah melibatkan person. Maka tidaklah kemudian meniadakan teori itu bid'ah. Ketika untuk didatangkan praktek perlu istihad takikul manat, itu tidak meniadakan hukum teori. Hukum teori bahasanya semacam ini adalah bid'ah. Maka karena ibtidak itu yang dibahas adalah di sisi dataran teori. Apakah si A yang nampaknya melakukan taksis itu melakukan bid'ah ataukah tidak? Nih, maka ini satu hal ya, ini dataran praktek. Ini itu dataran praktek di situ ada ruang istihad namanya istihad tahqiqul manat. Adanya istihad di bab praktek itu tidak menghalangi adanya fonis bid'ah di bab teori. Gitu mungkin kurang lebihnya bahasa lainnya demikian. If karena tidak ada satupun yang difonis dengan bid'ah kecuali ya tawakob tergantung terwujudnya e, e, untuk kemudian kepastiannya untuk person ya tawakob tergantung ala tahsiliha dan nau minal istihad adanya istihad jenis ini itu istihad tahqiqul manat Kemudian, jika kita katakan istiadat dalam tahqiqul manat itu meniadakan vonis bid'ah dalam tataran teori, yalzam minum maka konsekuensinya tidak akan dijumpai bid'ah sama sekali di dunia ini. Bahkan sampai-sampai bid'ah yang disepakati sekalipun, maka ya tawakaf tergantung penerapan hukumnya pada satuan kasus dan a'yanul masail, satuan atau kasus-kasus masalah Wala buta tidak boleh. Tidak harus ada istihad tahqiqul manata. Harus ada istihad tahqiqul manat. Wa minal muqarrar dan satu hal yang telah permanen. Ini bahasanya bab istihad dalam tahqiqul manat la yatasawwar tidaklah bisa kita bayangkan kalau dia istihad tersebut tertutup dalam kondisi apapun sampai terjadinya kiamat. Pasti akan selalu ada sepanjang zaman. Tuma kemudian innahu sesungguhnya tidaklah disyaratkan untuk istihad dalam masalah ini istihad takikul manat tidak disyaratkan syarat-syarat istihad yang telah dikenal al-istihad al-ma'rufah min ilmi syar'i tentang kadar ilmu syar'inya dan yang lainnya. Karena ini kaidah tentang masalah apakah orang ini pas betul-betul melakukan sebagaimana yang di teori ataukah tidak. Maka pelaku e, istihad tahqiqul manat tidak harus mustahid. Pelaku istihad tahqiqul manat itu tidak harus mustahid. Sebagaimana kemarin kita contohkan. Di dataran, di dataran teori kita katakan semua materi yang memabukkan itu khamar. Untuk tahqiqul manat Tape apakah dia khomar? Duren apakah dia khomar? Nah, ini nama perlu istihad takikul manat untuk memastikan dia khomar ataukah bukan. Nah dalam dalam kegiatan istihad takikul manat ini pelaku istihadnya tidak harus ulama mustahid. Nah, tidak harus ulama mustahid dengan e, kriteria macam-macam di usul fikih. Dan kaidah yang ke-15 tidak boleh tidak yang namanya alil bid'ah itu harus melakukan bid'ah. Namun tidak bisa sebaliknya. Alil bid'ah harus melakukan bid'ah. Namun orang yang melakukan bid'ah belum tentu alil bid'ah. Itu maksudnya. Layal zam tidaklah mesti ketika ada fonis terhadap sesuatu kalau dia bid'ah eh, kita fonis pelakunya dia alil bid'ah. Karena apa? Karena boleh jadi pelaku bid'ah itu mustahid. Seorang ulama mustahid yang dimaklumi, yang mendapatkan udhur dengan apa yang dia lakukan. Kaidah ini bersandar dan menisbatkan diri pada kaidah yang lain, yaitu pembedaan antara hukum mutlak, yang itu hukum yang dijatuhkan pada ucapan dan perbuatan, dan hukum kasuistik, yang dijatuhkan kepada person. La talazuma tidak ada hubungan erat antara fonis kepada perkataan dengan peng, pengucap. Tidak ada hubungan erat antara fonis terhadap perbuatan dengan pelaku perbuatan. Ketika perbuatannya difonis dengan bid'ah, tidak mesti pelakunya adalah ahli bid'ah. Penjelasannya. Hukum untuk satu perkataan atau perbuatan kalau dia bid'ah adalah namanya hukum general Hukum mutlak, mutlak itu artinya tidak dikaitkan dengan person. Layal zaminhu tidaklah mesti ya, dari hukum ini kemudian uh, kita gunakan untuk memfonis person tertentu yang muncul darinya perkataan tersebut atau perbuatan tersebut tidaklah kemudian mengharuskan kita fonis dia sebagai mubtadi. Maka tidak ada hubungan yang erat antara fonis bid'ah dan fonis ahli bid'ah. Fakat yu'daru al-mubtadi maka boleh jadi ada pelaku bid'ah yang dimaklumi meskipun demikian besar bid'ahnya. Sebagaimana bid'ahnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan amal badan bukan bagian dari iman. Ini bid'ah yang besar. Dimaklumi. Imam Abu Hanifah tetap Imam Ahlu Sunnah. Kama ana uzrahu hadha, sebagaimana uzur beliau ini, pemakluman untuk beliau ini, tidak tidak boleh menjadi dalil benarnya bid'ah tersebut. Ketika Imam Abu Hanifah kita maklumi, bukan berarti benar pendapat beliau yang mengatakan amal badan itu di luar iman. Imam Taimiyah mengatakan, sesungguhnya dosa bid'ah qad yazulu berjadi hilang dari sebagian person limu aridin karena ada unsur yang melawan pemberian eh, melawan kemudian melawan uh, pelabelan dosa. Apa unsur yang melawan? Min istihadin. Boleh jadi karena beliau melakukan hal tersebut karena istihad atau yang lain. Yang lainnya contohnya apa? Taklid. Untuk orang yang memang kewajibannya taklid. Walau ala boleh jadi bid'ah salat ib bisa kita gunakan sebagai contoh yang jelas. Di mana e, berpendapat kalau bid, e, kalau salat rohaib itu masuk dan bukan Eh, sejenis dengan bid'ah yang mungkar dalam syariat salah satu imam ulama hadis yaitu Ibnu Salah. Akan tapi la zam tidaklah mesti dari Ibnu Salah mengambil bid'ah ini dan membelanya Sof tidaklah berkonsekuensi kita labeli sang imam sebagai mubtadi. Namun kita katakan bahasa Ibnu Salah adalah mustahid yang dimaklumi dengan pendapatnya yang melegalkan salat al-ghaib. Sebagaimana status beliau mustahid dan dimaklumi, layal zam tidaklah berimbas pembenaran terhadap bid'ahnya dan penerimaan terhadap bid'ahnya. Atau iktibar eh, mempertimbangkan dan menjadikan perselisihan beliau dalam masalah ini sebagai faktor penghalang untuk diberikannya label bid'ah padanya. Tidak boleh kita punya pertimbangan, oh ini sholat rawaib tidak boleh, jangan dilabeli bid'ah. Dengan pertimbangan kenapa? Karena Ibnu Solah berpendapat dengannya. Nah, tidak boleh demikian. Tidak boleh beliau menyelisihi yang lain dengan mengatakan itu masro. Tidak boleh perselisihan beliau ini dijadikan sebagai alasan untuk menolak adanya label bid'ah untuk perbuatan itu. Wadhalika anal ibu takkan jadi tolak ukur adalah makhot, sisi pengambilan dan dalil. Eh, Wakadaro dan telah nampak bahasanya sandaran beliau dalam hukum hukum beliau, hukumnya Ibnu Salah masuknya salat rahaib, sisi pengambilan yang adalah jauh. La siyama lebih-lebih lagi bahasanya alasan bid'ahnya salat ini kuat dan jelas. Layah tamilu khilafah. Tidak menerima perselisihan. Dan tidak boleh dalam kasus semacam ini adanya istihad. wahidha dan waspadai dalam masalah ini waspadai dari al-iltifat menoleh wanadhar dan menimbang person mustahid dan kedudukannya kemuliaan kedudukannya luasnya ilmunya tidak boleh dipertimbangkan oh, Ibnu Sulah yang ilmunya masya Allah demikian kita katakan pendapatnya itu bid'ah tidak boleh demikian mulianya kedudukan beliau tidak boleh menghalangi kita untuk mengatakan sholat raib itu bid'ah Bal muta'ayyan. Bahkan yang jadi keniscayaan adalah menoleh dan mempertimbangkan pengambilan dalil dari si ulama mustahid dan dalilnya. Wa itibar dan mempertimbangkan dan melihat hadal ma'rad sisi pengambilan ini dari sisi apakah itu sisi pengambilan yang kuat ataukah lemah, dekat ataukah jauh, jelas ataukah samar. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Wabihada maka dengan ini tercegahlah iskal kebingungan orang yang mengatakan Bahasanya mereka-mereka yang terjadi di antara mereka perselisihan. Apakah satu perkara itu bid'ah ataukah bukan bid'ah. Semua mereka ulama mustahid. Dan mustahid itu diberi pahala ya, dengan istihadnya dan dimaklumi. waya Wayasa'ana dan daklah cukup bagi kita minal khilafi eh, adanya perselisihan dan adanya ya, an nadhar Eh, perbedaan dalam menimbang semisal apa yang cukup bagi mereka. Maka tidak boleh mengatakan demikian. Oh, karena beliau ulama besar, masa kita katakan itu uh, salah satu pendapatnya adalah bid'ah. Maka inna hadza iskal kebingungan ini inna mahasalah hanyalah terjadi disebabkan anggapan adanya talazum hubungan yang erat antara dua hukum, hukum perbuatan dan hukum person. Padahal tidak ada hukum, tidak ada hubungan erat di antara keduanya. Karena id karena la yalzam dalam mesti. Ketika kita fonis satu perkara itu bid'ah, kita fonis pelakunya sebagai mubtadi. Untuk mubtadinya ndak, beliau Ibnu Sulan bukan mubtadi, beliau mustahid, ma'zur. Namun pendapatnya tetap keliru. Pendapat beliau mengatakan itu masuk itu keliru, yang benar itu bid'ah. Gair masru' tidak disyariatkan. Fayukal maka kita katakan bahasanya mereka-mereka para imam yang berselisih mereka ini dimaklumi karena mereka alul istihad. Akan tetapi status mereka sebagai alul istihad tidak menghalangi an yusab kita beri label istihad sebagian mereka dan perkataan sebagian mereka kita labeli bid'ah. Sebagaimana terjadi hal tersebut pada istihad Ibnu Salah rahimallahu taala Ingdama pada saat seorang beliau berpendapat disyariatkannya salat raib yang itu merupakan salat yang mubtadaah, salat yang bid'ah wallahu a'lam. Dengan demikian kita selesaikan bab yang kedua dan di pertemuan akan datang kita masuk pada bab yang ketiga yaitu kaidah qaidil ibadat wahdir al afat. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.